wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar ilmu agama, untuk bisa menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Yang kita tahu bahwasanya keutamaan menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah di masjid sangatlah besar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah Kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari mempelajari tadarus, mempelajari isi dari kandungan ayat-ayat Allah tersebut kecuali Allah akan menurunkan ketenangan bagi mereka dan para malaikat akan meliputi mereka serta Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat bagi mereka. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu man indah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka ini di di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala yang membanggakan orang-orang yang menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran di masjid-masjid Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu di Masjid Nabawi yang maknanya di mana Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan ya tidaklah seorang pun yang mendatangi Masjid Nabawi kemudian illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu kecuali karena satu kebaikan dia pelajari atau dia ajarkan fahuwa bimanzilati al-mujahid fi sabilillah. Maka orang ini seperti kedudukannya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat agung yang menjelaskan keutamaan seorang menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Seakan-akan dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidaklah disamakan dengan berjihad di jalan Allah kecuali menuntut ilmu di Masjid Nabawi memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan sekalian, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kita telah membaca sebagian dari bab yang pertama. Sekarang kita lanjutkan setengah atau bagian terakhir dari bab tersebut, bab yang pertama yaitu beliau mengatakan wa qoulihi ta'ala kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, Taala, kemarilah kalian Wahai orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan ya, ya perkara-perkara ya, yang berkaitan dengan binatang, hewan-hewan ternak yang tidak diharamkan namun diharamkan oleh mereka kata kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu" Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, Taala, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum." Akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Ya. Wa bil walidain ihsana dan hendaknya kalian benar-benar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, firman Allah Subhanahu wa taala, "La tusyriku bihi syai'a." Janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung dua keumuman. Keumuman yang pertama yaitu yang terkandung dalam fiil la tusyriku. Saya katakan bahwasanya fiil ya dalam hal ini fiil mudhari ya mengandung masdar yang masdar tersebut adalah isim nakirah yang jika isim nakirah terdapat dalam konteks nafi atau nahi maka memberikan faedah keumuman. Keumuman yang pertama, janganlah kalian berbuat syirik dengan segala model bentuk kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Baik syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi. Syirik yang kelihatan maupun syirik yang tidak tidak nampak. Segala bentuk kesyirikan diharamkan. Kemudian Allah tusyriku bihi syai'a dan janganlah kalian mengambil sekutu bagi Allah dengan segala model bentuk sekutu apapun. Jangan sampai kalian menyerahkan ibadah kepada siapapun juga dari makhluk. Apakah kalian beribadah kepada batu ataukah kepada pohon ataukah kepada nabi ataukah kepada malaikat ataukah kepada wali atau kepada siapa saja, tidak boleh seorang mengambil syarikat selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini ya, dalam surat Al-An'am ini, Allah menyebutkan banyak perintah dan larangan-larangan. Tatkala Allah mengatakan, "Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Kemarilah engkau, kemarilah kalian, akan aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan bagi kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri makan kepada kalian, yang beri rezeki kepada kalian dan kami yang memberi rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Maka jangan kalian membunuh mereka karena khawatir tidak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, kemaksiatan. Ma dhahara minha wa ma batan, baik kemaksiatan yang nampak maupun kemaksiatan yang tersembunyi. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali kalau ada haknya untuk dibunuh. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Dan inilah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian la'allakum ta'qilun semoga kalian berfikir wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kalau kalian diamanahi untuk mengatur harta anak yatim maka janganlah kalian mensikapi harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik hatta yablugha ashuddah sampai anak yatim tersebut menjadi dewasa wa auful kaila wal mizana bil qist dan hendaknya kalian memenuhi timbangan ya baik volume, takaran maupun timbangan dengan adil. Ini peringatan bagi orang-orang yang berjualan, ya, baik dengan volume ataupun takaran atau timbangan, maka hendaknya mereka menimbang dengan jujur dan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan hendaknya kalian jika kalian berucap maka ucapkanlah dengan keadilan meskipun terhadap orang yang karib kerabat kalian. Wa bi ahdillahi aufu dan hendaknya kalian memenuhi janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Dan demikianlah Allah mewasiatkan kalian agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan ya, yang selain dari jalan yang lurus tersebut, maka kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan demikianlah wasiat Allah Subhanahu wa taala semoga kalian bertakwa. Inilah tiga ayat dalam surat Al-An'am yang Allah jelaskan tentang tentang larangan-larangan yang sering dilanggar oleh kaum muslimin. Ya. Dan Allah buka larangan tersebut dengan larangan yang paling penting yaitu larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap akhir ayat Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi, dzalikum wasaqum bihi. Ini adalah wasiat Allah bagi kalian. Inilah adalah wasiat Rob kalian kepada kalian. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan bahwasanya tiga ayat ini berisi ya wasiat-wasiat, sepuluh wasiat yang sangat penting yang merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya diperhatikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azanillahu ayyakum Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, sebagaimana dinukil dalam kitab tauhid ini, beliau berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamuhu." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang dalam wasiat tersebut ada stempel cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Hendaknya dia baca firman Allah tadi yang telah kita bacakan tiga ayat yang panjang tadi hingga firman Allah wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Maka jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bengkok. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang mulia. Seorang sahabat yang termasuk dari awal-awal sahabat yang masuk Islam. Yang beliau adalah seorang yang sangat alim dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mewasiatkan, barang siapa yang ingin baca Quran, dalam keadaan segar Quran tersebut sebagaimana baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia baca sebagaimana bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Mas'ud adalah seorang yang yang kurus, tubuhnya kurus. Suatu saat betis beliau tersingkap sehingga kurusnya betis beliau terlihat oleh sebagian sahabat Kemudian sebagian sahabat tersebut tertawa melihat kurusnya betis beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ladiqatu saqaihi asqalu indallahi min jabalil Uhud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi sungguhnya kurusnya betis ibnu Mas'ud di sisi Allah lebih berat daripada Jabal Uhud. Ini menunjukkan mulianya ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Oleh karenanya tatkala Abu Jahal akan meninggal dunia, Abu Jahal setelah di, dijatuhkan oleh dua anak kecil, maka Rasulullah SAW setelah perang ya, perang Badar, ya Rasulullah SAW menyuruh ya untuk para sahabat agar mencari jasad Abu Jahal. Maka di antara yang menemukan jasad Abu Jahal adalah Ibnu Mas'ud. Dan tatkala itu Abu Jahal belum meninggal dunia, masih di nafas terakhir. Dan dia adalah orang yang sangat sombong dan sangat congkak. Dan dia tidak mau ya tidak mau merendah di hadapan siapapun. Oleh karena tatkala ditemukan jasadnya dan dia belum meninggal, belum mati, belum tewas. Abu Jahal yang dikatakan diriwayatkan Firaun hadil ummah, Firaunnya umat ini adalah Abu Jahal. Maka Ibnu Mas'ud pun menginjakkan kakinya di atas dada Abu Jahal. Abu Ibnu Mas'ud kurus. Tatkala itu Abu Jahal masih juga sombong. Dia mengatakan, "Laqad wati'ta mauti'an sa'ban ya ruwa'il ghanam." Kata dia, "Wahai Ibnu Mas'ud, engkau telah menginjak tempat yang berat penggembala penggembala kambing yang yang kecil. Artinya penggembala kambing yang kurus wahai Ibnu Mas'ud. Jadi Abu Jahal sudah mau mati masih sombong, masih menghina siapa? Ibnu Mas'ud. Akhirnya dipenggalah kepalanya dan dibawakan kepalanya kepada Nabi saw. alaihi wasallam. Inilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang dikenal ya keras terhadap bid'ah sebagaimana hadis-hadis riwayat-riwayat yang banyak yang datang dari beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan tidak berwasiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hanya meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Waktu taraktu fikum Malan lan tadillu ba'dahu ini tasam ini tasamtum bihi kitab Allah." Sungguh aku telah meninggalkan bagi kalian yang jika kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat yaitu kitabullah Al-Qur'an. Rasulullah tidak pernah menulis suatu wasiat kemudian Rasulullah SAW stempelkan dengan stempel beliau. Kita tahu Rasulullah SAW punya cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah yang digunakan oleh Nabi untuk menstempel surat-surat beliau kalau beliau kirimkan kepada para raja-raja. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menuliskan wasiat satu wasiat pun. Beliau meninggal dalam keadaan tidak berwasiat. Dan terakhir tatkala Rasulullah SAW akan meninggal dunia tatkala beliau sakit parah, Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW ingin menulis wasiat tapi beliau tidak jadi menulis wasiat dan beliau berkata, "Ya Allahu wal mu'minun illa Abu Bakrin." Ya, Allah enggan dan kaum mukminin enggan kecuali Abu Bakar. Isyarat bahwasanya yang akan menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang, orang-orang yang sesat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah berwasiat bahwasanya akan menjadi khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini kedusaan yang besar. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang dari Haji Wada, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat namanya Godir Khum. Yang tempat tersebut terletak antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, di situ Rasulullah Alaihi Wasallam berkhutbah, menyampaikan nasihatnya kepada para sahabatnya, mereka mengatakan bahwasanya di tempat tersebut setelah haji wada, Rasulullah SAW menentukan bahwasanya akan menjadi khalifah setelah saya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan tahu tahukah kita bahwasanya yang berhaji bersama Nabi SAW dalam haji wada sekitar 120 ribu orang sahabat. Dan khutbah Nabi SAW itu dihadiri sekitar 120 ribu orang sahabat. Mereka mengatakan Nabi telah menaskan, menyatakan bahwasanya akan menjadi khalifah setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ini kedustaan dari mereka. Kenyataannya, setelah Rasulullah SAW meninggal, siapa yang jadi khalifah? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karenanya mereka mengatakan para sahabat telah murtad, telah keluar, keluar dari Islam karena mengangkat khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Inilah kedustaan. Rasulullah SAW tidak pernah mewasiatkan untuk memberikan khalifah kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan isyarat-isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Seperti Rasulullah SAW tatkala sakit yang menjadi imam siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Iktadu billadaina min ba'di, Abi Bakrin wa Umar." Hendaknya kalian mengikuti kedua orang setelahku, Abu Bakar dan dan Umar. Tatkala ada seorang datang menemui Nabi wasallam, kemudian orang itu berkata, Ya Rasulullah, kalau engkau tidak ada, aku temui siapa? Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar. Ya. Dan tadi hadis yang tadi tatkala Rasulullah SAW di akhir hayat beliau akan meninggal dunia dan beliau ingin menulis namun tidak menjadi menulis. Mereka, beliau berkata, Ya Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Allah dan kaum mukminin kaum mu'minin enggan kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya desas-desus atau isu-isu yang disebarkan oleh sebagian orang yang menyatakan Ali dialah yang menjadi khalifah karena wasiat Nabi SAW. Dan orang-orang yang tidak mengangkat Ali sebagai khalifah setelah Nabi, mereka telah kufur, mengingkari wasiat Nabi, dan mereka telah keluar dari Islam. Ini merupakan kedustaan. Ali radhiyallahu taala ini dan justru perkataan ini merupakan penghinaan bagi Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani, hebat dalam peperangan. Bagaimana kemudian dia membiarkan para sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah padahal dia yang berhak? Dan bagaimana 120 ribu orang sepakat untuk menyelisihi nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang 120 ribu orang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang jadi khalifah setelahku adalah Ali. Kemudian mereka sepakat untuk mengingkari nas tersebut. Ini kedustaan. Karena memang pada asalnya Nabi tidak pernah berwasiat. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian Abu Bakar meninggal, kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kenapa Ali pun tidak memberontak, tidak memberi isyarat, bahkan Ali berbaikat kepada mereka semua. Mana keberanian Ali bin Abi Thalib kalau memang dia yang seharusnya menjadi khalifah? Bukankah Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir di mata Ali kalau memang demikian? Ini menunjukkan kedustaan yang mereka sebarkan adalah tidak benar. Bahkan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal, Umar bin Khattab menjadikan tatkala dia ditikam oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Abu Lu'lu Al-Majusi ini yang sekarang mereka bangga-banggakan. Mereka keramatkan kuburannya karena mereka menganggap dia telah berhasil membunuh Togut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lulu al-Majusi, maka beliau menentukan enam orang untuk memilih salah satu di antara enam orang tersebut menjadi khalifah. Di antara enam orang tersebut adalah Uthman, kemudian Talha dan Zubair, ya, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata dalam syura enam orang tersebut ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian enam orang itu sepakat yang jadi pemimpin siapa? Uthman bin bin Affan. Mana keberanian Ali? Oleh karenanya orang-orang yang mengatakan bahwa yang seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, mereka telah berdusta dengan kenyataan yang tidak masuk akal. Bagaimana 120 ribu orang sahabat kemudian sepakat untuk menyelisih wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana 120 ribu orang sahabat kemudian kufur kepada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang sebagaimana yang mereka yakini bahwasanya seluruh sahabat telah kafir, kecuali hanya sekitar enam orang atau delapan orang, maka sungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berdakwah 23 tahun gagal dalam berdakwah. Kenapa seluruh murid-murid beliau alaihi salatu wasalam semuanya kafir kecuali enam orang. Agama macam apa ini yang tidak berhasil mendidik umatnya? Kalau ini disebarkan terhadap orang-orang kafir, mereka akan ragu dengan kebenaran agama Islam. Yang jadi masalah sekarang, Pengikut pemikiran seperti ini mulai tersebar di tanah air kita, bahkan didukung, dibela oleh orang-orang yang dikatakan kiai atau tokoh agama. Ini yang kita khawatirkan. Ya, merusak akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah tersebar di tanah air kita. Oleh karenanya, yang benar adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berwasiat, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala tatkala mengatakan barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada stempelnya, itu hanya sekedar kesimpulan Ya, bahwasanya Rasulullah tidak berwasiat, tapi kalau Rasulullah berwasiat, maka wasiat beliau adalah tiga ayat yang tadi telah kita bacakan, yaitu jangan berbuat syirik, jangan membunuh anak-anak karena takut miskin, jangan makan harta anak yatim, hendaknya adil, jangan mengurangi timbangan. Ini wasiat-wasiat yang akan ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> yang wasiat-wasiat tersebut tidak akan dimansuhkan dan tidak akan berubah. Ini menunjukkan pemahaman Ibnu Mas'ud dan wasiat yang pertama adalah Allah tushriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah Allah yakum para hadini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Hadis yang sangat masyhur dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." aku dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledainya. Keledai apa kedelai? Keledai ya. Kedelai apa keledai? Keledai ya. Saya takut salah omong nih. <laughs> Aku digonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himarnya, di atas keledainya. Faqala ya Mu'ad. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Wahai Mu'ad, Atadri ma haqullahi alal ibad, wa ma haqqul ibad ala Allah. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya. Dan apa hak hamba-hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Muaz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW mengatakan, Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi Allah dan hak hak hamba terhadap Allah Allah yu'adziba ma la yusyrik ma la bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Fakultu ya Rasulullah, kata Mu'ad, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Tidakkah aku kabarkan gembira, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Kenapa Allah mengatakan? Rasulullah SAW mengatakan, wa haqqul ibad ala Allah dan hak hamba terhadap Allah Allah yu'adziba ma la yushriku bi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Maukah baguskah aku kabarkan kepada masyarakat tentang kabar gembira ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan kau kabari mereka karena mereka akan bersandar. Akhrajahu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Sahabat Muadh bin Jabal radhiyallahu taala adalah seorang sahabat yang paling paham tentang halal dan haram. Ya, oleh karenanya dialah yang meriwayatkan hadis tentang innal halala bayyin wa innal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun musyabihat. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang halal jelas dan yang haram juga jelas dan di antara yang halal dan haram ada umurun musyabihat. Ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna ya katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak paham tentang yang samar-samar tadi. Yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Oleh karena beliau diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, Mu'adun yuhsyaru yaumal qiyamati amamal ulama'i birotwatin. Mu'ad radhiyallahu taala anhu akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan para ulama ya dengan beberapa derajat. Jadi beliau memimpin para ulama, para ulama ahli ilmu, ahli ilmi yang paham tentang halal dan haram karena yang paling paham adalah Muaz maka dia akan dibangkitkan memimpin mereka. Ini menunjukkan keutamaan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala Dalam hadis ini Muaz bercerita, saya pernah digonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai yang disebutkan dalam riwayat dinamakan Ufair. Keledai Nabi namanya siapa? Ufair. Kata para ulama, boleh seorang menamakan hewan-hewan yang dia miliki. Boleh ya, ada hewan dinamakan eh, misalnya Jeko ya <laughs> atau dinamakan ya, siapa gitu. Jadi boleh nama-nama hewan diberi nama ya. ya di antaranya Rasulullah SAW punya onta juga hewannya bernama demikian juga himar beliau juga ada namanya. Rasulullah SAW pernah berkata, Ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Tatkala seorang yang bernama Umair burungnya meninggal kata Nabi SAW, ma fa'alan Nugair. Apa yang telah terjadi dengan si Nugair? ya dinamakan oleh Nabi burung tersebut dengan dengan Nugair. Jadi boleh antum menamakan burung antum dengan nama-nama tertentu ya, yang jelas nama-nama yang baik ya. Ikhwani fillah Allah wa Hadis ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu' yang luar biasa. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala negara, seorang mufti, ya. seorang yang memiliki nasab yang paling hebat, yang paling tinggi. Orang-orang semua menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala negara. Akan tapi beliau naik onta. Naik apa? Himar. Ada tunggangan-tunggangan yang lebih hebat. Ada kuda, ada onta yang lebih bagus daripada himar. Tetapi Nabi SAW menunggangi tunggangan yang paling hina, yang paling rendah. Itu apa? Himar keledai. Bukan cuma menunggang keledai. Rasulullah SAW juga membonceng sahabatnya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala Sementara kita lihat sebagian orang yang punya uang banyak. Ya. Membeli mobil dengan harga yang ratusan juta bahkan miliaran. Kemudian terkadang dia naik sendiri mobil tersebut, terkadang supirnya di depan dia di belakang tidak mau berduaan sama supir dia bagian belakang. Ini sampai pada hadul israf. Boleh kita menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kul man harrama zinata Allah. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Tapi kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum kalian jangan berlebih-lebihan, jangan mubazir. Saya pernah ditanya oleh seorang Ustadz, saya punya uang miliaran, entah berapa puluh miliar. Terus saya punya zakat sudah saya bayar. Dan saya juga sudah bersodakoh. Bolehkah saya beli tas harganya ratusan juta? <laughs> tas kecil, tas mini. Ini tidak boleh seperti ini. Mubazir seperti ini. Apa fungsinya beli tas ratusan juta? Tas kecil buat apa? Sementara masih banyak fakir miskin yang di sekeliling kita. Kalau semua sudah kaya, nggak jadi masalah. Masih banyak fakir miskin, masih banyak dakwah ini butuh bantuan. Masih banyak masjid-masjid yang rapuh yang masih tidak kelihatan tidak terurus, pondok-pondok yang tidak terurus. Kemudian kamu tidak punya malu beli tas harganya ratusan juta. Mana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini israf, tidak boleh. Sebagian orang seperti itu, beli mobil yang mahal-mahal, ya kemudian hanya memenuhi jalan saja. Dan ingat, model-model seperti ini, beli perkara-perkara yang mewah, itu otomatis akan memberi pengaruh terhadap diri seorang. Orang dia bilang, saya tawaduk, tapi saya naik mobil, misalnya mobil mewah harganya 2M, 3M. Bagaimana mau tawaduk? Otomatis akan timbul apa? Keangkuhan. Oh, dengan angkuhnya. Coba kalau dia naik sepeda, pasti tawaduk kalau naik sepeda. Harus tawaduk, gimana depannya mobil mewah, dia naik sepeda ontel ya, terpaksa tawaduk. Tapi kalau naik mobil mewah dengan dengan otomatis secara otomatis akan menimbulkan apa? Keangkuhan. Ini tidak bisa dihindari. Namanya manusia kecuali ente malaikat. Ente manusia pasti akan punya pengaruh seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tawadunya luar biasa. Di antaranya beliau naik himar. Bahkan ada salah seorang ulama yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Abdul Wahab ibnu Al Imam Abi Abdullah ibni Mandah, putranya Al Imam ibnu Mandah yang punya Kitabul Iman dan yang lainnya, dia punya putra yang nama bernama Abu Zakaria. Menulis sebuah kitab hadis-hadis yang beliau beri, beri judul Ma'rifatu Asami Ardafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal orang-orang yang pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tadi baru baca, beliau sebutkan sekitar 32 orang sahabat yang pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering gonceng, tidak jalan sendiri entah naik onta, entah naik. Dan beliau gonceng dari berbagai macam tingkatan. Ada yang sahabat dekat beliau seperti Abu Bakar tatkala Rasulullah SAW datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, bahkan beliau naik onta di, menggonceng Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala sampai di Kuba, di daerah Kuba, disambut oleh para sahabat. Kaum Ansar tiap hari keluar menantikan kedatangan Nabi SAW. Mereka keluar di pagi hari. Kalau sudah menjelang duhur, mereka pulang. Ternyata tidak ada Nabi belum datang. Mereka sudah dengar kedatangan Nabi SAW tatkala berhijrah dari Mekah ke Madinah. Akan tapi Nabi SAW lambat karena Nabi SAW melewati jalan yang tidak biasa ditempuh. Bahkan Rasulullah SAW melewati jalan yang berbalik dahulu untuk mengecohkan orang-orang musyrikin. Baru kemudian berjalan balik menuju kota Madinah. Sehingga beberapa hari mereka menanti kedatangan Nabi dan belum datang. Akhirnya tatkala Nabi SAW datang, maka yang pertama lihat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun berteriak bahwasanya Rasulullah SAW telah yang kalian tunggu-tunggu, guru kalian yang kalian tunggu-tunggu telah datang maka berdatanglah ya para sahabat menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tawadu, Sehingga baju beliau sama dengan baju sahabat-sahabat beliau, tidak beda. Sampai-sampai disebutkan dalam sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat datang, mereka tidak tahu mana Nabi mana Abu Bakar. Mereka ingin memberi salam kepada Nabi, mereka kira Abu Bakar itu Nabi. Sehingga mereka mau memeluk <laughs> Abu Bakar. Karena tidak mereka tidak bedakan. Abu Bakar bilang yang itu, yang itu, yang itu Nabi yang. Tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat yang digonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Abu Bakar, Muawiyah bin Abi Sofyan juga pernah digonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara juga Fadl bin Abbas, anak kecil Usama. Ya. Bahkan sahabat-sahabat kecil pun di, digonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Kalau kita bicara tentang tawaduknya Nabi SAW, maka terlalu banyak hadis ya, ya yang menunjukkan bagaimana rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terlalu banyak hadis ya. Di antaranya seperti tawaduknya Nabi terhadap istri-istri beliau. Karena fi mihnati ahlihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah juga mengerjakan pekerjaan keluarga. Ya. Beliau juga membantu istrinya. Jika datang untuk sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Sofiyah radhiyallahu taala anha tatkala ikin naik onta maka Rasulullah SAW menegakkan apa namanya pahanya untuk diinjak oleh istrinya supaya naik ke atas onta. Nabi SAW pernah dibawa oleh seorang budak wanita kecil yang fi akli hasyai. Orang ini tidak waras, maka dibawa Nabi SAW ditarik dan Nabi SAW biarkan tangannya ditarik oleh ya budak wanita tersebut. Padahal Rasulullah SAW adalah kepala negara, seorang mufti yang super sibuk, namun ada waktu untuk melayani sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kalau saya dikasih hadiah, meskipun kikil, kambing saya akan terima. Antum kepala negara diberi hadiah kikil kambing mau terima. Ini hadiah apa seperti ini? Beli mobil aja mobil yang murahan ini hadiah apa seperti ini? Tidak level dengan saya. Baru jadi camat sudah sombong. Apalagi jadi presiden. Baru jadi kepala sekolah sudah sombong apalagi. Baru jadi kepala tamir masjid sudah sombong. <laughs> Baru tamir masjid gak ada anggotanya pun tidak ada terbatas. Sudah angkuh. Nabi SAW kepala negara, subhanallah. Dia mengatakan, kalau saya diberi kikil kambing, saya akan terima. Tidak mungkin bisa menerima hadiah yang sangat sederhana kecuali seorang yang tawadu. Yang mengetahui bahwasanya dunia ini hanya sementara. Oleh karena Nabi SAW pernah berkata tatkala melihat suatu keindahan dunia, labbaik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La aisha illa aishu al-akhirah." Warhamil Ansar wal Muhajirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum muhajirin dan kaum ansar." Agar orang tidak terpedaya tatkala melihat gemerlapnya dunia, seakan-akan dia hidup selamanya di atas muka bumi ini. Semuanya hanyalah sementara dan fana dan hanya sebentar. Tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya seperti mengendarai ya atau membonceng himar dan eh, mengendarai himar dan membonceng para sahabatnya. Lihatlah bagaimana rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukurannya sangat kecil. Sekarang kuburan yang kita lihat sekarang ini sudah ditutup dengan tiga tembok, belum lagi tembok besi yang terakhir. Bagaimana kecilnya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin sholat, ingin sujud, dia harus menyentuh kaki Aisyah karena kaki Aisyah kalau dijulurkan tidak ada tempat buat sujud. Harus disentuh supaya dilipat supaya ada tempat buat sujud. Oleh karenanya saat uh, Sa'id bin Musayyib rahimahullah tatkala melihat rumah Nabi mau dipugar maka dia pun menangis. Dia mengatakan kalau dibiarkan rumah Nabi sebagaimana sedia kala agar orang-orang yang datang dari luar bisa mengetahui bagaimana zuhudnya Nabi mereka. Demikian juga Rasulullah SAW sabarnya luar biasa. Hadis seperti ini terlalu banyak ya. Seperti hadis-hadis yang saya sampaikan kemarin tentang bagaimana sikap beliau terhadap orang Badui. Seperti tatkala seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang wanita yang tatkala menangis di kuburan anaknya, menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya hadihi, ya ittaqillaha wasbiri. Rasulullah SAW tegur. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Rasulullah SAW, Wahai fulana, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Apa kata wanita ini? Inna kalam tusab bimusibati. Seakan-akan dia mengatakan, kamu hanya bisa ngomong karena kamu tidak pernah merasakan apa musibah yang menimpa saya. Antum bayangkan antum seorang dai ngomong gitu, ah kamu hanya ngomong aja. Kalau kamu anakmu yang mati baru kamu bisa baru tahu bagaimana rasanya. Rasulullah tidak tersinggung, sabar. Ini tawaduknya Nabi SAW. Tidak pernah dia marah, disebut Rasulullah SAW tidak pernah marah karena untuk membela dirinya. Hanyalah Rasulullah SAW marah kalau kehormatan syariat Allah dilanggar baru beliau marah. Ini sekarang berkaitan dengan dirinya. Kata wanita ini, "Inna kalam tusab bi musibati." Engkau tidak meneri, merasakan musibah yang aku rasakan. Rasulullah ulangi lagi. Ya hadihi ittaqillaha waspiri. Wahai fulana, bersabarlah dan bertakwalah. Kata wanita ini, "Ilaika anni, pergi kamu. Tinggalkan aku." Sebab Rasulullah pergi. Tidak mengatakan saya Rasulullah saya kepala negara, saya diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nasabnya yang tertinggi. Tidak. Namun tawadhu Nabi saw membuat beliau sabar dan kemudian berpaling dari wanita tersebut. Ya. Terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang tawadhu Nabi saw. Intinya ikhwani fillah sanallahu ayakum, Nabi saw adalah sosok yang sangat tawadhu yang mengetahui bahwasanya hakikat kehidupan hanyalah kehidupan akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan akhirat kepada orang-orang yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi ini. Allah hanya berikan akhirat kepada orang-orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Oleh karenanya barang siapa yang memiliki kesombongan tidak akan masuk surga. Ya. Lan yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Kita lanjutkan para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengonceng Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan suatu ilmu yang ilmu spesial tentang pentingnya bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Nabi mengatakan, "Ya Muadz, wahai Muadz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya? Bama hakul ibadat ibad Allah dan hak, hak, hak hamba terhadap Allah. Ini cara pengajaran dengan metode tanya jawab. Dan ketika Rasulullah SAW bertanya demikian, maka Muaz tentunya akan menggerakkan otaknya berpikir apa ini apa. Namun karena beliau tidak tahu, beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Dan inilah jawaban yang paling selamat. Jika seorang tidak mengetahui tentang ilmu agama, maka katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dan jangan sok tahu. Kebanyakan kerusakan yang terjadi terhadap masyarakat muslim adalah orang-orang yang nekat berfatwa, tidak punya ilmu. Tidak tahu bahasa Arab, nekat berfatwa. Tidak pernah baca buku hadis, tidak pernah baca buku tafsir, nekat berfatwa. Dan ada apa ya iseng apa suka dengan fatwa agama. Orang semua suka nimbrung, suka komentar. Ini penyakit. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang tidak kalian punya ilmu. Pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwa di antara dosa yang besar, wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengucapkan tentang Allah yang tanpa ilmu dari kalian. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghya bi ghairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ta dalam ayat ini Allah meruntunkan ya keharaman dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Allah mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fawahih seluruh maksiat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan mengharamkan kezaliman dan mengharamkan kesyirikan dan Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Di antara kata para ulama, di antara berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang sifat-sifatnya tanpa ilmu, dan juga berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram, ini halal. ولا تقولوا لما tasifu ألسنتهم الكذب. هذا halal wa hadha haram. لتفتر litaftaru ala Allah Janganlah kalian mengatakan bahwasanya ini halal ini haram. Karena kalian berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang yang berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu, dia pendusta. Meskipun dia tidak sengaja berdusta. Karenanya tatkala seorang sahabi yang bernama Subai'ah, kalau tidak salah Subai'ah bintil Harith radhiyallahu taala anha, tatkala dia suaminya meninggal dan dia dalam keadaan hamil. Kemudian beberapa hari setelah suaminya meninggal, maka dia pun melahirkan. Kita tahu wanita yang suaminya meninggal masa idahnya berapa? Jangan sok tahu berapa. <laughs> Berapa? Berapa bulan? Empat bulan sepuluh hari. Hah? Berapa bulan? Sementara kalau wanita yang hamil, masa idahnya kapan? Kalau sudah melah, melahirkan. Sekarang Subayyah ini, bintul Haris, terkumpul padanya dua iddah. Iddah suami meninggal 4 bulan 10 hari dan iddah wanita yang hamil yaitu dengan melah, melahirkan. Tentunya kalau sudah selesai masa iddah maka boleh orang menikahinya. Sebelum selesai masa iddah maka tidak boleh seorang menikahinya. Akhirnya ada sahabat yang bernama Abu Sanabil dia mengatakan kepada Subai'ah bahwasanya iddahmu adalah akhirul ajalain. Kau harus nunggu, bukan tatkala kau melahirkan, tapi harus nunggu sampai lewat 4 bulan 10 hari. Maka hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kadzaba Abu Sanabil." Abu Sanabil telah berdusta. Padahal Abu Sanabil tidak sengaja untuk berdusta, cuma dia salah ngomong tambah tambah ilmu. Oleh karena seorang yang sok-sok tahu tentang masalah agama, Kemudian dia salah ngomong, tak, bukan isyihat. Jangan orang saya boleh berisyihat, emang kamu saja kamu isyihat memang bisa punya ilmu apa? Bahasa Arab nggak ngerti, bahasa Quran masih bahasa baca Quran masih belepotan, ilmu hadis tidak ngerti, ilmu tafsir tidak tahu, ilmu balagwa tidak ngerti, ilmu tauhid tidak ngerti, kemudian mau berisyihat, tahu diri dong. Namun terlalu banyak orang yang hobi komentar apalagi sekarang adanya internet, adanya Facebook, siapa orang berani komentar seakan-akan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia omong seenaknya seakan-akan tulisannya tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sepakat. Kalau perkara dunia, maka tidak boleh berbicara kecuali orang-orang yang spesialis. Kalau ada dokter, profesor dalam dokter ilmu apa namanya? organ tubuh bagian dalam. Kemudian dia berbicara tentang bagaimana membangun bangunan yang hotel yang mewah, kemudian bagaimana rangkanya. Kita bilang nggak nyambung dok, tahu diri dok, mundur. Jangan bicara masalah bangunan. Bicaralah masalah kedokteran. Sebagaimana pula kita akan tertawa. Kalau ada seorang mufti, mufti dunia taruhlah. Bukan cuma mufti Saudi. Mufti dunia. Hafal Quran, hafal hadis. Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, Mustad Imam Ahmad hafal. Ribuan hadis dia hafal. Seluruh buku agama dia sudah baca, fikih empat mazhab dia paham. Kemudian dia ikut ingin ingin ikut nimbrung dalam ruang operasi. Tatkala sang dokter mau operasi dia protes, nggak benar, bukan begini caranya. Gunting dulu baru jahit atau jahit dulu baru gunting. Nah, ini dokternya heran, kamu siapa? Saya mufti dunia. <laughs> eh, tahu diri dong. Sepakat kita bahwasanya mufti ini mufti paling goblok. Kenapa dia berbicara tentang masalah dunia? Demikian pula kalau ada orang profesor dalam bidang fisika, kemudian bicara tentang masalah agama, tentang halal haram, tidak tahu bahasa Arab, tidak pernah belajar ilmu hadis, ini orang yang paling dungu, tidak tahu diri. Dan ini banyak seperti ini. Berani memberanikan diri untuk berbicara dalam masalah agama. Ikhwani fillah zani Allah iyakum. Para sahabat dahulu mereka tidak bermuda-muda untuk berfatwa kecuali di atas ilmu. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah tatkala didatangi oleh seorang yang jauh bersafar di tempat yang jauh kemudian membawakan 40 pertanyaan. Ini pertanyaan titipan dari luar negeri ini ceritanya. Orang ini pun bersafar di tempat yang jauh datang ke Imam Malik bawa 40 pertanyaan. Imam Malik hanya jawab sekitar 4 atau 3 pertanyaan. Yang lainnya wallahu alam. Yang lainnya apa? Allah alam. Orang ini heran, ya Imam Malik saya datang dari jauh. Ini pertanyaan begitu banyak bagaimana tidak ada jawab. Ya Allah alam saya tidak tahu. Dalam riwayat yang ada, ada yang berkatakan, "Ya Imam Malik, hadi masail khafifah." Ini masalah ringan. Kata Imam Malik, tidak ada dalam agama masalah ringan, semuanya berat. Kenapa? Tatkala antum berbicara, antum berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana betapa banyak orang begitu mudah mengatakan Rasulullah bersabda, ada hadisnya. Rasulullah bersabda demikian padahal tidak ada hadis palsu. Padahal Rasulullah mengatakan man ya kadzaba alayya muta'ammidan maka ada minan nar. Barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Sekarang banyak orang berbicara, Mak luncur di televisi fatwa ini. Eh, mana ya? Ceraikan saja. Minta cerai dari suamimu. Berani sama suamimu. Subhanallah. Wanita-wanita diajar berani sama suami. Ini subhanallah. Waliyadzubillah. Satunya lagi pelawak, ceramah. Tidak tahu dalil. Memandang katanya, saya pernah dengar satu orang ceramah. Memandang itu kata dia, ada berapa perkara yang dipandang merupakan ibadah. Di antaranya memandang Ka'bah ber beribadah. Berdapat pahala. Kedua memandang zam-zam dapat pahala. Ketiga memandang saya dapat pahala. <laughs> Ini melawak atau subhanallah. Jangan jadikan agama main-main subhanallah. Ini yang sangat kita sedihkan ya. Bagaimana sekarang semua orang bisa bicara ya tentang masalah agama, suka komentar, hobi komentar, hobi membantah tanpa dia dasari oleh ilmu yang benar. Adapun seorang yang lebih hati-hati, maka dia jika ditanya dan dia tidak tahu, dia mengatakan wallahu alam bisawab. Dan kita lihat bagaimana para ulama, ulama kali berdunia seperti guru kita, guru para tulab jamiah, Syekh Abdul Musin Al-Abbad hafizahullah taala yang mengajar di Masjid Nabawi, ulama besar kota Madinah. Seringkali ditanya, yang saya tak kalah mendengar pertanyaan itu, saya mungkin bisa saya berani jawab. Saya, kalau saya yang ditanya mungkin saya jawab. Tapi beliau, wallahu alam bisawab. Subhanallah. Oleh karenanya, seorang salah mengatakan, ajisaru nasi 'ala al-fatwa ajhaluhum bikhtilaf ulama. Orang yang paling berani berfatwa, orang yang paling tidak paham tentang perselisihan ulama. Kurang baca tentang masalah fikih, kurang baca tentang masalah agama sehingga dia mudah untuk berfatwa. Tapi orang yang alim tidak mudah kemudian dia untuk apa? Berfatwa. Yang jadi masalah terkadang mereka berbicara tentang bukan hanya masalah haid dan nifas, masalah toharah, masalah solat. Terkadang mereka berfatwa tentang masalah darah tentang masalah jihad, berfatwa tanpa memandang bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukun-rukunnya. Berfatwa tentang bom sana, bom sini. Berfatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan darah kaum muslimin. Ini ini bukan perkara yang ringan. Hendaknya seorang takwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia fatwakan. Seorang jangan berpikir ada orang datang, ini penyakit yang sering menimpa kita Ustaz. Orang datang, Ustaz saya punya masalah, saya pusing sekali Ustaz. Kita dengar masalahnya pun kita pusing. <laughs> Tapi ingat, jangan Anda memikirkan bagaimana menyelamatkan dia. Pikir dulu bagaimana kamu selamat gak kalau salah jawab di akhirat kelak. Bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu yakin jawabanmu silahkan berfatwa, silahkan berisihat kalau memang merasa mampu untuk berisihat. Muad bin Jabal tatkala ditanya, "Tahukah engkau hak hamba terhadap Allah?" Dia mengatakan, "Allah wa Rasulullah alam." Allah yang ada Rasulullah yang lebih mengetahui. Para ulama mengatakan kalau kita ditanya masalah agama, meskipun Rasulullah SAW sudah wafat, kita ditanya masalah agama, kita boleh mengatakan Allah dan Rasul yang lebih mengata, mengetahui. Karena Rasulullah SAW, dialah yang menyampaikan agama Allah. Seluruh masalah agama juga Rasulullah SAW tahu. Tetapi kalau kita ditanya masalah dunia, dan kita tidak tahu, kita bilang Allahu A'lam, cukup. Jangan ditambah Rasulullah juga tahu. Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara dunia. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, Antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Ya. Kalau masalah agama tidak apa, Allah wa Rasuluhu a'lam. Perkara dunia tidak, kita mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan, Fa'inna haqallahi alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Sungguhnya hak Allah terhadap para hamba, hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Ini hak Allah yang harus kita tunaikan para hamba. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian wahakul ibad Allah dan hak hamba terhadap Allah. Allah yu'adziba ma la yusyrika bihi syai'a. Allah yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin tanya, kenapa Rasulullah tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah yu'adziba man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Rasulullah tidak mengatakan Allah tidak akan mengadab orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Tapi Rasulullah hanya mengatakan Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Masalah ibadah tidak disebutkan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya menyebutkan tidak berbuat syirik. Padahal kita tahu kita juga diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dijawab oleh Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah Beliau berkata, "Iktasara ala al isyraq li'annahu yastadi'i at-tauhid bil iqtida'." Rasulullah SAW hanya mencukupkan menyebutkan tidak boleh berbuat syirik karena kelaziman dari tidak berbuat syirik adalah bertauhid, beribadah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan tauhid dan syirik adalah dua perkara yang naqidhan. Ada istilah dalam ulama, ada namanya diddan, ada namanya naqidhan. Apa itu diddan? Diddan adalah Dua perkara yang tidak mungkin berkumpul. Tapi mungkin terangkat dua-duanya dengan ada satu yang lain. Contohnya, hitam dan putih. Hitam dan putih tidak mungkin berkumpul. Kalau berkumpul masih menimbulkan warna baru. Tidak mungkin hitam dan putih berkumpul. Tapi dua-duanya bisa terangkat hilang. Tidak hitam, tidak putih, warna merah misalnya. Ini namanya dalam bahasa Arab namanya ziddan. Ada namanya nakidhan. Nakidhan ada dua hal yang kontradiksi. Yang tidak mungkin berkumpul dan tidak mungkin terangkat dua-duanya. Tidak mungkin dinafikan dua-duanya, tidak mungkin ditetapkan dua-duanya. Seperti apa? Ya. Hidup dan mati. Kalau nggak hidup ya, ya mati. Atau atas dan bawah. Kalau tidak di atas berarti apa? Di bawah. Kalau nggak keluar ya, ya masuk. Tidak ada pilihan ketiga. Demikian antara tauhid dan syirik dua-duanya adalah naqidhan, tidak mungkin tergabungkan. Oleh karenanya, Allah mempersyaratkan seorang yang bertauhid harus kufur kepada kesyirikan. Wa may yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah maka dia telah memegang ya tali yang kuat. Jangan orang mengatakan saya bertauhid sementara dia tidak kufur kepada kesyirikan. Saya orang Islam, tapi saya meyakini orang Nasrani juga masuk surga. Ini tidak benar seperti ini. Karena tidak boleh seorang bertauhid kecuali menafikan kesyirikan. Walam Yakuminal minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala Ibrahim adalah muslim. Walam Yakuminal minal musyrikin, tidak pernah sama sekali berbuat syirik. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang-orang yang berbuat syirik. Seorang harus berlepas daripada kesyirikan. Kalau ada orang kemudian dia mengatakan saya muslim tapi dia ridho dengan kesyirikan, ini tauhidnya dipertanyakan. Oh tidak apa-apa kita Islam, tapi silakan mereka menyembelih buat Nyiroro Kidul, untuk menjaga dewa gunung. Anda ah, apa-apa itu adat istiadat. Ini syirik, enggak apa-apa. Yang penting kita tidak melakukan. Anda ah, boleh seperti ini. Kita harus mengingkari kesyirikan. Karena tidak mungkin bersatu antara tauhid dengan kesyirikan. Oleh para ulama menyebutkan di antara pembatal-pembatal tauhid karena ingat bahwasanya tauhid juga bisa batal. Sehingga para ulama menulis tentang babur riddah, hal-hal yang bisa membuat orang murtad. Ini ditulis oleh para ulama. Ada perkara-perkara yang bisa membuat orang murtad dari Islam dengan batalkan tauhidnya. Jangan sangka orang mengatakan la ilaha illallah kemudian tidak mungkin batal tauhidnya. Bisa batal sebagaimana salat bisa batal, wudhu bisa batal, tauhid juga bisa batal. Di antara pembatal tauhid adalah membenarkan kesyirikan yang terjadi. Tidak boleh. Oleh karena ikhwan fillah Allah yakum. Di sini meskipun Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang tauhid atau ibadah, namun sudah dipahami bahwasanya menafikan kesyirikan melazimkan tauhid. Ya. Karena dua perkara ini tidak mungkin bergabung. Tatkala dinafikan kesyirikan berarti tauhid yang yang muncul. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyrika bihi syai'a." Hak Allah, hak hamba terhadap Allah yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. dan ini menunjukkan keutamaan ikhlas dan tauhid kepada Allah karena Allah menjamin tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tersebut terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Bisa jadi orang tersebut terjerumus dalam maksiat-maksiat yang lain, tetapi dia jaga dirinya tidak berbuat syirik, maka bisa jadi Allah menghapuskan seluruh dosa-dosanya karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Muaz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Apakah tidak aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Rasulullah SAW, La tubashirhum fayattakilu. Jangan kalian, jangan kau kabarkan kepada mereka, khawatir mereka salah paham. Khawatir mereka yang penting saya tidak syirik, saya maksiat aja nggak jadi masalah. Jangan-jangan seperti itu orang salah paham. Ya. Ini oleh katanya, Muad bin Jabal menyampaikan hadis ini tatkala beliau akan meninggal dunia ta'assuman karena takut berdosa, karena takut dikatakan telah menyimpan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau pun menyampaikan hadis ini. Demikianlah ikhwani fillah Allah yakum bab pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah hari Kamis depan kita akan lanjutkan tentang kitab tauhid hari Kamis dan Jumat dan besok ya seperti biasa kita kembali pada kitab uh, Al-Fusul fi Siratir Rasul tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tiga hari, kemudian dua hari tentang Bulughul Maram tentang fikih dan dua hari tentang Kitab Tauhid. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Allah taala bisawab. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, pertanyaan e, kemarin belum tuntas masalah marut. E, yang dua malaikat itu yang dikatakan dua malaikat. Kemudian tambahan bagaimana masalah foto binatang atau manusia yang dipasang di rumah-rumah. Terima kasih. Uh, mengenai uh, Harut dan Marut, Sebagian ahli tafsir mengatakan Harut dan Marut, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnatun fala Allah menurunkan dua malaikat di Babil, di negeri Babil, yang namanya Harut dan Marut. Yang Allah turunkan ini ada untuk fitnah, untuk menguji. Dua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir. Namun dua malaikat ini berkata, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnatun fala takfur." Kata dua malaikat ini kami diturunkan hanya sebagai fitnah dari Allah, ujian dari Allah. Maka jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Ini dalil bahwasanya kekufuran bukan hanya mempraktekkan ilmu sihir. Belajar ilmu sihir juga sudah merupakan kekufuran. Oleh karena itu bisa baca tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud eh, oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan tentang seorang kisah wanita, kisah seorang wanita yang dia belajar ilmu sihir dan akhirnya dia pun sadar bahwa itu merupakan kekufuran. Kemudian dia pergi kepada para sahabat. Dia pergi menemui Nabi SAW ingin minta bagaimana cara tobatnya. Ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Akhirnya dia pun mendatangi sahabat satu persatu. Para sahabat tidak ada yang berani berfatwa. Karena dosa yang besar yang dilakukan yaitu apa? Belajar ilmu, ilmu sihir. Dia belum praktekan. Dia belum praktekan. Dia baru ya baru belum praktekan kepada orang lain. Baru dia praktekan diri sendiri. Dia mengatakan terhadap sebuah biji, biji tumbuhlah maka biji tersebut tumbuh. Belum dia praktekkan kepada orang lain. Namun tatkala dia melihat dia bisa melakukan sihir, dia sadar bahwasanya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mendatangi para sahabat. Para sahabat semua tidak ada yang berani berfatwa. Karena besarnya dosa kesyirikan. Sampai hanya dia ketemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baru Ibnu Abbas mengatakan, "Apakah kau punya orang tua?" Maka dikatakan dia punya ibu atau ayah. Kata Ibnu Abbas, "Berbaktilah kepada ayah atau ibumu tersebut. Semoga bisa ya menggugurkan dosa kesyirikan yang kau lakukan. Yang ini menunjukkan betapa besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua yang bisa sejajar untuk menghancurkan apa kesyirikan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada hamba-hambanya. Contohnya Allah menciptakan babi. Babi hukumnya haram. Kenapa diciptakan Allah? Ya ujian. Ya, ya. Ujian. Kita tahu babi ya Hewan yang haram banyak cacing apa? Cacing apa dalam tubuhnya itu? Cacing pita atau cacing apa nggak tahu ya. Kemudian hewan yang tidak punya malu makannya di mana? Di kotoran, makan-makan kotoran. Oleh karena para ulama menyebutkan orang yang makan hewan akan mewarisi sebagian sifat dari hewan tersebut. Barang siapa yang suka makan ular, makan macan, dia akan buas seperti ular tersebut. Barang siapa yang makan babi, tidak punya malu seperti babi. Kenapa? Karena babi itu ayam saja kalau dia punya betinanya, betinanya diganggu sama ayam yang lain, ayam ini bertengkar. Apalagi onta, kalau dia lagi berhubungan dengan betinanya kemudian diganggu sama onta yang lain bisa jadi bunuh-bunuhan. Kalau babi ceweknya diganggu kata babi itu silakan tafadhol. <laughs> silakan ngantri kata babi. Oleh karena orang-orang barat yang suka makan babi tidak punya malu dalam masalah ini. Biarkan istrinya jadi pajangan, istrinya dicium orang, istrinya dizinai orang, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena suka makan makan babi. Di antaranya Allah menciptakan iblis. Iblis itu bahaya atau tidak? <laughs> Bahaya, tapi Allah ciptakan sebagai ujian. Allah menciptakan syaitan. Allah menciptakan hal-hal yang haram sebagai ujian agar tidak kita makan atau tidak atau tidak kita langgar. Di antaranya Allah menurunkan Babil di Babil Harut dan Marut untuk mengajarkan ilmu sihir akan tapi kedua malaikat tersebut mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur janganlah kalian mempelajari ilmu dari kami karena kalian akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala adapun mengenai lukisan bernyawa maka ini sepakat para ulama ya hukumnya haram dan di antara hadis menunjukkan bahwasanya di antara orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang melukis makhluk yang bernyawa, baik manusia maupun hewan-hewan. Dikatakan kepada mereka ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang telah kau ciptakan dan mereka tidak akan mampu untuk menghidupkan lukisan-lukisan tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah marah besar tatkala beliau pulang dari safar kemudian beliau melihat ada semacam tirai yang di situ ada gambar makhluk yang bernyawa. Rasulullah SAW pun marah dan nampak kemarahan di wajah wajah beliau. Akhirnya dirobek oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini hukum tentang lukisan. Adapun masalah foto ada khilaf di antara para ulama apakah foto disamakan dengan lukisan atau tidak. Akan tapi kalau lukisan maka hukumnya haram, terutama yang meng menggambar. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh ta'awun dalam dosa, tidak boleh kita tolong menolong dalam dosa, maka jangan kita beli lukisan-lukisan tersebut. Apalagi dipajang di di rumah kita. Wallah alam bisawab. Pertanyaan bagaimana hukumnya makan atau minum kopi luwak? <clears throat> Padahal kita tahu bahwasanya kopi luwak tersebut adalah kotoran. Rasulullah SAW pernah melarang kita untuk beristinja dengan kotoran binatang. Dalam satu hadis memang Rasulullah SAW pernah menyuruh kalau tidak salah Ibnu Mas'ud Tatkala Rasulullah SAW ya, ingin beristijmar. Biasa di padang pasir dahulu. Kalau tidak ada air maka mereka membersihkan dengan batu dengan dengan batu. Akhirnya sahabat ini pun mengambil tiga batu, dua batu, dua batu betulan yang satu adalah tai yang sudah kering. Rasulullah SAW pun melempar Rasulullah mengatakan Fa'inna huriksun, Ini najis. Para ulama menyebutkan bahwasanya kotoran tersebut adalah kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Adapun kotoran yang hewan yang bisa dimakan, maka hukumnya tidak najis. Saya ulangi, ini ada khilaf di antara para ulama. He, kotoran hewan yang haram untuk dimakan, seperti kotoran kucing, boleh nggak makan kucing? Nggak boleh. Sebagian orang makan apa? Makan kucing. Oleh karena tatkala pembangunan Uh, di kota Damam ada pembangunan rel-rel kereta api, banyak orang-orang Cina yang datang kerja, orang-orang kafir. Sehingga tatkala itu banyak kucing yang hilang. <laughs> banyak kucing yang hilang. Hilang dari peredaran. Kemana mungkin dimakan mereka. <laughs> mereka makan seluruhnya. Semuanya, kata mereka orang-orang seperti itu. Orang Hindu, orang Buddha. Semuanya boleh dimakan. Yang berjalan, di, semua yang ada di atas muka bumi, semuanya boleh dimakan. Kecuali kereta api. <laughs> itu pun keras. Kalau lembek kita pun makan. Di udara semuanya boleh dimakan kecuali apa? Kecuali pesawat, itu pun keras. Kalau lembek kita gigit ya. Intinya ikhwani fillah Allah wa'iyakum. hewan eh, hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan seperti anjing, kucing, kemudian singa, binatang buas, elang, ini kotoran dan baik air kencingnya maupun kotorannya hukumnya najis. Bagaimana dengan hewan yang boleh dimakan? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tetapi pendapat yang lebih kuat Allah alam besawab adalah tidak najisnya. Dalilnya di antara di antaranya kisah ya Uraniyin. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan dalam Sahih Bukhari. Tatkala mereka datang fajtawul Madinah, mereka masuk di kota Madinah dan mereka dalam keadaan sakit, tidak kuat dengan cuaca Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum dari susu onta dan kencing onta. Susu onta dan apa kencing? Kencing onta. Dan sampai sekarang orang-orang Arab masih mempraktekkan tersebut. Mereka masih minum kencing onta dalam rangka untuk berobat. Ini masih dipraktekkan sampai sekarang. Tapi antum jangan sangka satu, jadi jangan disangka minum kencing onta satu gelas gitu, enggak. Kencingnya dicampur dengan susu, sebagaimana saya pernah tanyakan kepada sebagian sahabat-sahabat Arab saya, bagaimana cara minum kencing onta? Dicampur dengan susu tersebut. Terus campurannya bukan satu liter dengan satu liter, enggak. <laughs> satu gelas oh, susu, satu gelas onta, apa kencing, enggak. Tetapi campuran air kencingnya sedikit. Namun sampai sekarang masih digunakan untuk berobat. Karena onta boleh dimakan, kencingnya tidak najis. Ya. Kemudian contohnya Rasulullah SAW mengatakan sallu fi marabidil ghanam. Kata Rasulullah SAW, salatlah kalian di kandang kambing. Rasulullah SAW membolehkan para penggembala kambing untuk sholat di tempat gembala kambing. Dan kita tahu namanya tempat kandang kambing tidak luput dari adanya kotoran entah tai kambing entah apa kencing kambing. Oleh karenanya di sini mereka mengambil kesimpulan hewan yang boleh dimakan air kencingnya dan kotorannya tidak najis. Meskipun seorang jijik, tidak semua yang jijik itu najis. Ya. Upil pun kita jijik ya, tapi tidak <laughs> tidak najis ya. Banyak ya. Tai mata, kotoran telinga, ini kita najis, kita jijik tapi tidak tidak najis. Oleh karenanya uh, seperti yang ditanyakan mengenai kopi luwak. Yang pertama kita katakan bahwasanya luwak ini dia memakan karnivora atau herbivora? Saya ingin tanya dulu, luwak ini apa? Musang ya? Musang. Saya tanya dulu, musang ini herbivora atau karnivora? Kalau dia herbivora, maka dia boleh dimakan dengan disembelih. Ini kembali kepada ahli biologi, saya kurang paham. Tapi saya ingin kasih masukan logika aja. Musang ini herbivora atau karnivora? Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada tadi hukum e, luwak atau musang itu apakah dia herbivora atau karnivora. Jika dia herbivora, dia boleh dimakan, maka kotorannya tidak tidak najis. Dan jika kotorannya tidak najis, maka tinggal e, biji kopinya tadi dibersihkan, kemudian e, diolah menjadi kopi dan tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau ternyata dia karnivora dan hewan yang tidak boleh dimakan. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, uh, untuk Ustadz baca di Quran di HP atau di iPad, apakah hukumnya sama dengan seperti baca musaf di Al-Quran? Uh, yang jelas, iPad atau HP yang ada Qurannya itu bukan seperti mushaf, lain hukumnya. Sehingga tidak disyaratkan bagi yang mengatakan wajib untuk berwudu memegang mushaf, tidak disyaratkan untuk memegang HP harus dengan apa? Wudu. Karena dia bukan apa? Bukan mushaf. Oleh karenanya seorang kalau masuk di masih kamar mandi, dia kalau bawa Quran dia nggak enak masukkan kamar mandi uh, Quran dalam kamar mandi mushaf. Tapi kalau HP nggak jadi masalah. Yang penting jangan dia nyalain apa? Qurannya. Ya. Jangan dia nyalain Qurannya. Saya ingatkan juga terutama orang-orang yang dia menggunakan ringtone dengan bacaan Quran atau doa. Khawatir lagi dalam WC tahu-tahu ada saya sudah keluar dari <laughs> ada bacaan Quran. Ini jangan jangan sampai demikian. Jangan pakai ringtone, jangan dijadikan mainan. Jangan pakai ringtone apa? Bacaan-bacaan Quran. Sama seperti kita. Jadi eh, dalam HP tersebut adalah file. Dia bukan mushaf, file itu kita sembunyikan. Tatkala file tersebut kita sembunyikan, maka dia tidak mengambil hukum mushaf. Sama seperti kita, kita juga punya file, kita juga hafal kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabban nas. Kalau kita masuk WC enggak jadi masalah, tapi jangan ngaji tatkala dalam dalam WC. Demikian juga HP, jangan kita nyalain Qur'annya ya. Pertanyaan berikutnya, orang yang meninggal karena ketabrak kereta itu syibhul amd atau qatlul khata ya. Ya, maksudnya kereta api. Kalau kereta api ya orang biasanya tidak tidak salah apa? Bukan salah supirnya ya, bukan salah masinisnya, tetapi apa? Biasanya orang bunuh diri ya. Orang bunuh diri. Kalau dikatakan qatl amdan atau syibhul amd itu kalau kembali kepada orang yang sengaja untuk membunuh ya. Dia sengaja melakukan pembunuhan, tapi tergantung alat yang dia gunakan. Kalau qatl, al-qatl amdan, itu kalau dia menggunakan alat yang memang kemungkinan besar membunuh. Seperti dia mukul dengan batu besar, batu besar atau dia mukul dengan besi, ini biasanya membunuh. Tapi kalau yang tidak sengaja, seperti dia mukul dengan bantal, tahu-tahu mati. Nah ini namanya tidak tidak sengaja. Tapi kalau orang itu bunuh diri, ya bukan salah supir keretanya. Memang dia sengaja nongkrong di depan apa? Kereta. Oleh karenanya di Jepang, saya punya teman orang Jepang, istrinya Indonesia, dia cerita. Angka bunuh diri di Jepang sangat banyak. Sering orang bunuh diri apa di di kereta. Dan kalau sudah ada orang bunuh diri di kereta, ini merugikan perusahaan kereta. Sehingga wali dari orang yang bunuh diri ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa di Jepang itu mereka tepat waktu. Kalau terlambat, mereka kasih ganti rugi kepada orang yang beli kupon kereta api atau yang telah bayar tiket kereta api. Kalau terjadi tabrak orang bunuh diri menyebabkan keretanya apa? <laughs> Terlambat sehingga merugikan merugikan perusahaan kereta listrik atau kereta api. Apakah air panas di kamar mandi boleh dipakai untuk berwudu? Tidak mengapa, berwudu dengan air panas ya. Tidak mengapa. Yang dimaksud oleh madhab syafi'i tentang tidak boleh dengan air musyammas, itu kalau air yang terkena panas matahari langsung dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Jadi dimakruhkan karena ya dimakruhkan karena dikhawatirkan air yang terkena panas bisa menimbulkan apa? penyakit. Adapun air yang panas tidak jadi masalah. Oleh karenanya pernah terjadi perkara yang pernah saya naik kapal dari Surabaya ke Sorong, naik kapal kemudian didapati ternyata air kapal pada panas semua hangat. Karena memang dihangatkan. Sehingga tatkala itu orang pada bertanya, ada seorang ustadz yang berfatwa tidak boleh berwudu dengan air panas sehingga repot semua airnya mereka ada yang beli air ada yang tayamum padahal tidak jadi masalah ini diantaranya fatwa-fatwa orang yang bahlul yang tidak mengerti tentang masalah agama ya oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan sehingga tatkala hatta la, la yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala Allah mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama sehingga tatkala tidak tersisa seorang alim pun masyarakat mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin fasuilu Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu adallu. Orang-orang bodoh ini ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya langsung? Silakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, Ahmadiyah itu Islam atau bukan? Yang kedua, tadi kan ada anggapan ada bahwa Rasulullah pernah mewasiatkan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Pertanyaannya mengapa Ali bin Abi Thalib sendiri tidak membantah bahwa tidak membantah bahwa wasiat itu tidak ada? Kan tidak ada artinya wasiat itu. Nah sekarang mengapa Ali bin Abi Thalib apa tidak enak dengan apa? Dengan pengikutnya atau bukan? Tolong Ustaz. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah mewasiatkan Ali menjadi pemimpin. Tapi kok Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengingkari? Karena memang belum muncul orang-orang yang mengatakan demikian. Munculnya belakangan. Munculnya belakangan yang mengaku-ngaku Ali apa? Diberi wasiat untuk menjadi pemimpin. Di zaman Ali tidak ada desas-desus seperti itu. Ya, sehingga tidak perlu dia dia bantah. Itu orang-orang itu baru muncul belakangan. Orang-orang yang berakidah yang menyimpang itu baru muncul belakangan. Ya. Di zaman Nabi SAW tidak tidak ada. Di zaman para sahabat tidak tidak ada. Ya. Pertanyaan pertama ini tentang apa? uh, Ahmadiyah. Bagaimana Ahmadiyah? Ahmadiyah bukan dari Islam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, saya kunu min ummati salasuna kathabuna kulluhum yaz'amu annahu nabi. Akan ada 30 orang dari umatku yang mengaku sebagai nabi. Seluruhnya pendusta, seluruhnya dajjal. Wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Dan di antara perkara mendasar bagi umat Islam meyakini bahwasanya Rasul adalah rasul yang terakhir. Oleh karenanya Rasulullah SAW berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Rasul-Rasul sebelumnya, bu'itha ila qawmihi khasah. Kata Nabi SAW, U'titu khamsan, lam yutahunna ahadan, qab, ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan lima perkara, dikhususkan oleh Nabi, oleh Allah lima perkara yang tidak diberikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Di antaranya, seluruh Nabi sebelumku diutus kepada kaumnya masing-masing. Wa bu'ithu ila nasi amatan, au, au kafatan. Adapun saya diutus untuk seluruh umat manusia. Ini menunjukkan Nabi adalah Rasul terakhir karena dia diutus seluruh umat manu manusia. Kalau seandainya Mirza Gulam Ahmad adalah Rasul terakhir, maka Nabi pun harusnya diutus hanya untuk orang orang Arab. Kemudian kita lihat Mirza Gulam Ahmad ini. Mana kitab sucinya? Tidak ada. Tidak tahu bikin kitab suci. Kitab sucinya pakai bahasa Arab, harusnya bahasa India. Kalau Nabi Musa pakai bahasa Ibrani. Nabi-nabi yang lain sesuai dengan bahasa kaumnya. Sementara Mirza Gulam Ahmad tidak kreatif. Sehingga tidak bisa bikin kitab suci dari bahasa India, pakainya bahasa cuplikan dari bahasa Al- Al-Qur'an. Ini menunjukkan ngawurnya Mirza Gulam Ahmad. Barang siapa yang meyakini ada nabi setelah Rasulullah SAW dia keluar dari Islam. Saya ulangi. Barang siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi SAW yang memansuhkan syariat Rasulullah SAW maka dia telah keluar dari dari Islam. Hmm. Dan karenanya tidak boleh kita menganggap mereka Ahmadiyah sebagai saudara, tidak, mereka bukan orang Islam. Nabi mereka berbeda dengan nabi nabi kita. Wallah alam bisa. Ada lagi yang bertanya? Ada nabi di Indonesia ya? Banyak nabi. <laughs> Musa al-Kadzab, ada nabi di India, nabi di Indonesia, banyak nabi di antaranya Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Nah, akan muncul nabi-nabi yang lain. Saya pernah ketemu nabi. Saya pernah ketemu nabi di kapal. Saya nabi sudah lama Jibril turun sama saya. Cuma sekarang saatnya untuk menyampaikan waktunya menyampaikan. Dulu waktu sembunyi, sekarang waktu menyampaikan. Hampir-hampir saya menjadi sahabat. Tapi ternyata nabi palsu, saya sahabat palsu juga. Assalamualaikum Ustaz. Eh? Kalau India, China ataupun Buddha, mereka masuk Islam bukti dia mengucap dua kalimat syahadah. Tapi kalau kita yang daripada asal mak bapak, bila kita Islam? Uh, Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, faabawahu abawahu yuwahidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kata Nabi SAW bahwasanya seluruh anak Adam lahir dalam keadaan fitrah, dalam Islam. Kedua orang tuanya yang buat dia jadi Nasrani, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, dan kedua orang tuanya menjadikan dia apa? Majusi. Jadi kalau seorang tidak berbuat syirik tetap aja dia Islam. Tidak perlu dia syahadah. Toh nanti pun dia sholat dia mengucapkan apa? Syahadah. Toh nanti pun kalau dia kawin dia mengucapkan apa? Syahadah.